بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي أكرم هذه الأمة بشهر رمضان وضعف فيه, فيه, الأجور وصلاة الله وسلامه على حبيبنا وشافعنا ومولانا سيدنا محمد أفضل من قاب وصام شهر رمضان وعلى آله المطهرين وأصحابه الطيبين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم يا ربنا بلغنا رمضان واجعلنا فيه يا ربنا من العائدين والفائزين أعنا يا ربنا على الطاعة وترك المعصية أعنا يا ربنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك واخسرنا يوم القيامة مع زمرة الصائمين ومع إمامهم حبيبك سيدنا محمد وارزقنا يا ربنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت al-jannata ba'dal maut amma ba'du. Yang kami cintai, yang kami muliakan para orang tua kami, saudara-saudari, adik-adik, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa melanjutkan belajar kita. Kita bisa istiqomah di sini dan ketahuilah bahwa ini adalah karunia besar dari Allah, Allah yang memberikan kepada kita kehendak dan keinginan untuk berjalan ke sini dan Allah juga yang memudahkan kita melangkahkan kaki ke sini. Semoga seperti Allah memudahkan kita menuju tempat mulia ini, Allah memudahkan kita kelak untuk masuk surga Allah bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebentar lagi Ramadan menjelang, Ramadan tiba. Para kekasih-kekasih Allah, di saat menjelang Ramadan mereka sibuk untuk menyambut Ramadan. Mereka sibuk untuk menyambut Ramadan. Yang dimaksud menyambut Ramadan bukan sekedar kita mengadakan pawai keliling, bukan itu. Menyambut Ramadan maknanya mempersiapkan. Bagaimana di bulan diskon besar-besaran, bulan Allah lipat gandakan pahala ini, mereka bisa menjadi beruntung. Yang ada di otak dan di pikiran mereka para kekasih-kekasih Allah, di saat menjelang bulan Ramadan mereka sibuk dengan mempersiapkan mulai dari persiapan untuk diri mereka sendiri dan mereka juga mempersiapkan bagaimana untuk umat. Memanfaatkan bulan Ramadan sebagai bulan yang dilipat gandakan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara mereka jika sudah menjelang bulan Ramadan seperti ini mereka saling berkunjung dan mengucapkan selamat, selamat kita dipanjangkan umur kita hingga sampai kita masuki Ramadan. Dan mereka saling memberi hadiah, tanda berterima kasih kepada Allah, tanda syukur kepada Allah. Dan bahkan banyak di antara mereka di saat mendengar Ramadan disebut, sebab mereka kadang tidak memikir tentang hari-hari. Tiba-tiba di saat dikagetkan dengan Ramadan akan tiba cucuran air mata, kegembiraan. Karena tahu bahasanya Ramadan bulan ibadah, bulan yang dinanti-nanti oleh para kekasih-kekasih Allah. Lalu bagaimana kita? Bagaimana hati kita dengan bulan Ramadan? Ayo sekarang kita banyak berenung dan berpikir di bulan Ramadan agar kita bisa menjadi hamba yang disebut minal aidin sebagai orang yang kembali kepada Allah dengan pengampunan wal faizin yang beruntung dengan pahala berlipat ganda. Dibebaskan dari api neraka, mendapatkan keridoan Allah dan rahmat Allah di bulan Ramadan. Kita sekarang merencanakan, mempersiapkan di bulan Ramadan untuk mengurangi kemaksiatan-kemaksiatan. Yang punya televisi sudah direncanakan berapa jam. Kalau selama ini televisinya 24 jam harus aku kurangi. Tontonanku apa? Al-Quran yang harus aku baca. Aku bakal ngaji di mana? Persiapan sholat taraweh. Bahkan mungkin belanja-belanja. Aku tidak ingin banyak belanja di bulan Ramadan karena takut siang harinya haus. Kalau malam harinya hilang taraweh. Maka sekarang aku harus sibuk saat ini. Supaya di bulan Ramadan aku bisa lebih maksimal untuk melaksanakan puasa dan melaksanakan ibadah di malam bulan Ramadan. Berfikir saja merupakan ibadah, tafakkur. Ayo kita sekarang pikir tentang bulan suci Ramadan. Jangan sampai kita masuki bulan suci Ramadan karena kita tidak punya persiapan. Maka kita keluar dari bulan suci Ramadan seperti orang yang tidak pernah masuk bulan Ramadan. Itulah orang yang terkutuk yang pernah diamini oleh Rasulullah SAW Waktu malaikat berkata, jika ada orang masuki bulan Ramadan, ternyata belum diampuni oleh Allah, maksudnya tidak mengampuni amal baik, tidak tambah taatnya, tidak tidak kurang maksiatnya, maka malaikat mendoakan semoga Allah menjauhkan dia dari rahmat Allah. Nabi Muhammad mengatakan amin. Karena ini bulan-bulan rahmat, lah kok orang malah tambah maksiat. Bulan rahmat tidak tambah dekat kepada Allah berarti benar-benar manusia terkutuk. Semoga kita termasuk golongan hamba yang mendapatkan pengampunan dari Allah di bulan Ramadan, rahmat dari Allah dimuliakan oleh Allah di bulan suci Ramadan. Baik, kemudian di dalam bulan Ramadan banyak amalan-amalan yang harus kita ketahui mulai dari yang namanya puasa, kemudian setelah itu taraweh. Hanya kami singkat-singkat saja namanya persiapan, nanti detailnya hendaknya dilanjutkan belajar di bulan Ramadan nanti. Ada beberapa hal yang harus kami hadirkan menjelang bulan Ramadan. Berbanyaklah sholat di bulan Ramadan. Berbanyaklah ibadah di bulan suci Ramadan. Qiyamul Lail yang selama ini disebut dengan taraweh. Jangan ditinggalkan taraweh. Sebisa mungkin. Bahkan mungkin ada di antara kita yang selalu di dalam perjalanan. Tidak ada alasan untuk meninggalkan taraweh. Lakukan taraweh di atas kendaraan. Kalau nanti nunggu terawih sampai di rumah kelihatannya bantal lebih menarik daripada sholat. Maka bisa seseorang melakukan sholat di atas kendaraan dan mungkin ilmu ini. Mungkin ada orang punya pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan sehingga dia harus keluar. Mungkin keluarnya adalah waktu asar tapi maghrib di perjalanan, isya pun di perjalanan. Mampir di tempat untuk bisa melakukan sholat isya asalkan sudah sholat isya kita bisa melakukan sholat terawih di mana saja. Memang sebisa mungkin dilakukan di masjid dan itu sunnah khulafaur rasyidin. Sunnahnya Sayyidina Umar bin Khattab yang juga diperintahkan oleh Nabi untuk kita mengikuti Sayyidina Umar berjamaah. Berjamaah secara ramai ini adalah sunnah khulafaur rasyidin. Cuman kadang karena keadaan tadi, lakukan sholat di atas kendaraan. Mungkin ini ilmu yang jarang dihadirkan. Qobliyah Isya, Ba'diyah Isya, Qobliyah Maghrib, Ba'diyah Maghrib, Jangan sampai ada yang meninggalkan sunnah-sunnah seperti itu. Biarpun dalam keadaan bepergian, kita biasa ada atas mobil, di atas kendaraan. Cukup yang penting kita punya air wudhu, menutup aurat, layaknya orang sholat. Kalau wanita cukup dengan baju semacam ini, baju muslimah, pakai kaos kaki, tangannya sampai di sini, cukup di atas kendaraan, tinggal niat. Keblatnya orang melakukan sholat sunnah di atas kendaraan, keblatnya adalah arah kendaraannya. Arah kendaraannya. Jadi ya sudah. Bahkan kalau naik motor pun bisa kok. Karena Nabi melakukan sholat sunnah dalam keadaan mengendarai kudanya, ontanya. Jadi jangan sampai ada meninggalkan. Bahkan mungkin bisa lebih kita perbanyak lagi. Mungkin ada yang naik KRL, naik apa dan sebagainya. Yang penting punya air wudhu, sudah. Kita duduk langsung Allahu Akbar. Di mana kita menghadap itulah kiblat kita. Sholat sunnah. Bahkan sebagian ulama mengatakan sholat sunnah di atas kendaraan lebih banyak pahalanya daripada di tempat. Sebab iton itu tidak disunahkan. Sholat sunnah itu iton. Iton itu menempati satu tempat. Lebih bagus sholat sunnah itu pindah-pindah. Kalau sholat wajib, iya sok pertama paling bagus. Tapi kalau sholat sunnah, wa yukrohul itonu dimakrohkan kita menempati satu tempat. Jadi kalau sholat sunnah dua rakaat di sini, dua rakaat di sini, dua rakaat di sini, dua rakaat di sini, dua rakaat di sini, itu. Agar apa? Tak tempat-tempat ini akan menjadi saksi sholat kita. Mungkin di dapur di rumah kita, mungkin di ruang tamu, di ruang sana dan sebagainya. Lah sepanjang kita naik kendaraan berarti akan menjadi saksi yang dilewati kendaraan kita waktu kita sholat di atas mobil. Ini adalah salah satu mungkin amalan yang jarang juga. Kalau ibu bapak naik sholat di atas kendaraan ternyata lebih cepat, lebih mudah. Karena merukuknya tidak harus pakai rukuk, beneran cukup merunduk. Sujudnya cukup merunduk, lebih rendah lagi kalau rukuknya begini. Berarti sujudnya begini. Dan tidak harus ini menyentuh jok. Kalau menyentuh boleh. Karena pekerjaannya sangat ku tidak tidak tidak seperti pekerjaan sholat normal, maka bisa lebih cepat. Kalau sholat terawih 20 rakaat setengah jam sudah beres tuh. Perjalanan dari mana ini? Apalagi mobil macet dan sebagainya. Daripada bengong, sholat di situ. Kalau tidak sholat terawih masih bisa kita melakukan sholat malam, Ramadan gunakan untuk sholat dan ibadah, sholat ibadah, sholat ibadah. Mudah. Salat biasa aku niat salat ya tarawih Allahu akbar. Seperti salat biasa rukuknya begini sujud dan biasakan ini bukan saja di bulan Ramadan. Hanya ini kami ingatkan ada <coughs> sebagian orang yang karena kerjaannya adalah memangkas waktu Isya pengennya sholatnya terawih di rumah sampai di rumah yang ada ngantuknya itu sudah pasti Makanya para ustadz dan sebagainya itu lebih banyak sholat di atas kendaraan. Sebab kalau di rumah dia harus urusi anaknya, mungkin harus senang-senang dengan anaknya dan sebagainya. Tidak sempat sholat kalau di rumah. Tapi karena mereka punya ilmu, di atas kendaraan bisa ratusan rokaat yang dilakukan. Karena dia punya ilmunya. Maka ini harus dipakai ilmu ini. Dan dilakukan oleh Nabi SAW. Ini kemurahan dari Nabi SAW. Nabi melakukan sholat ala rahilatihi di atas kendaraannya. Baik, kemudian masalah sholat taraweh niatnya aku niat sholat terawih karena Allah. Selesai. Aku niat sholat begitu saja sudah jatuh terawih. Yang perlu kami ingatkan ini singkat tentang bilangan rokaatnya. Tidak ada terawih yang bid'ah. Sebab terawih itu kiamulil. Seberapapun yang kita, engkau lakukan kali ini seberapapun yang kita lakukan di malam Ramadan dari qiyamul lail salat-salat Ramadan itu termasuk qiyamul laili yang disabdakan Nabi dalam hadis sahih Imam Bukhari meriwayatkan man qama Ramadan imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhabbi barang siapa qama Ramadan melakukan qiyamul lail bangun malam di bulan Ramadan penuh dengan keyakinan kalau ini adalah syariat Allah dari Allah wahtisaban dan mengharap pahala dari Allah, ghufirallahu ma taqaddama min akan diampuni dosanya yang lalu. Qiyamul Kemudian Qiyamul khusus di bulan Ramadan ini disebut namanya taraweh. Istilah taraweh tidak pernah ada pada zaman Nabi, tapi istilah ulama setelah itu. Taraweh itu maksudnya sambil nyantai. Ya tarawahun sambil istirahat. Setelah empat rakaat tawaf istirahat. Istirahatnya pakai tawaf. Empat rakaat tawaf. Makanya taraweh. Tidak ada taraweh yang bid'ah. Cuman biarpun tidak ada taraweh yang bid'ah, ada saja sebagian hamba Allah yang lidahnya sedikit-sedikit mengatakan orang lain melakukan bid'ah. Khususnya tentang bilangan sholat taraweh. Ketahui ya bahwa ini ada satu buku kecil. Buku di sini adalah apakah tar, adakah tarawih yang bid'ah? Jawabnya tidak ada. Ini sendaknya jadi pegangan para ustadz untuk mengembalikan umat agar kembali kepada jumhur ulama apa yang dilakukan oleh para ulama dari masa ke masa di dalam melakukan sholat tarawih. Di dalam buku ini sengaja kami hadirkan dengan cara pemahaman yang agak berbeda dengan beberapa buku tentang tarawih. Yang pertama adalah kami membahas di sini tentang sholat witirnya Rasulullah. Agar tahu berapa bilangan sholat witirnya Rasulullah SAW. Ada di situ bilangan witir Nabi Muhammad SAW. Yang kedua adalah bilangan terawihnya Rasulullah SAW. Kemudian yang ketiga adalah bilangan terawihnya para sahabat Nabi SAW. Kemudian yang ketiga adalah terawih yang dipahami oleh para imam empat madhab. Terawih yang dipahami oleh para imam empat madhab. Yani yang pertama tahu caranya barangkali para asatid untuk mempelajarinya jangan buru-buru, yang rinci pelan. Yang rinci pelan-pelan. Lacak berapa sih witirnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam? Nabi punya sholat witir. Kita nak mengotori masjid. Eh, Al-syukur. Ada witirnya Nabi SAW. Berapa witirnya Rasulullah? Dilacak dulu. Nabi Muhammad paling banyak melakukan, ser, paling sering melakukan witir itu adalah 11 rakaat. Di sini kami hadirkan hadis-hadis tentang witir Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang banyak sekali di antaranya hadis yang diratkan oleh Imam Bukhari rahimahullah taala an Aisyah dari Siti Aisyah radhiyallahu taala anhu Imam Bukhari meriatkan hadis Qalan beliau kata, "Kana Rasulullah SAW bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu yusalli bil laili melakukan salat malam 13 13 rakaatan rakaah. Nah. 13 rakaat kan ganjil. Salat apa itu? Salat wi witir. Tsumma yusalli idza sami'an nidaa, kemudian setelah mendengar nida azan melakukan salat bis subhi subuh rakaataini khafifataini dua rakaat subuh yang ringan. Ini ada yang mengatakan 13 rakaat riwayat dari Nabi 13 rakaat. Cuman ada riwayat lain mengatakan 12. Apa 11 rakaat, 2 rakaat yaitu adalah 2 rakaat fajar. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan salat 13 rakaat satu riwayat, riwayat lain adalah 12 rakaat. Tapi 12 rakaat ini adalah 2 rakaat fajar. Imam Muslim lain yang bisa menjelaskan hadis itu adalah juga hadis yang lain. Imam Muslim meriwayatkan Anil Qasim bin Muhammad dari Sayyidina Qasim bin Muhammad qala Sami'tu Aisyah tak aku mendengar Siti Aisyah berkata taqul kana salatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal laili salatnya Nabi Muhammad di tengah malam adalah asyra rakaatin 10 rakaat. Wa itu ribu sajatin kemudian ditambah satu. Berarti berapa? 11 wa raka'atil fajri kemudian ditambah dua rakaat fajar berarti tiga tiga belas berarti tadi tiga belas yang pertama tadi menunjukkan duanya adalah rokaat fajar tapi witir Nabi Muhammad sebelas rokaat, dan banyak riwayat-riwayat Nabi Muhammad banyak melakukan witir adalah sebelas rokaat. pernah Nabi melakukan tujuh rokaat, pernah Nabi melakukan tiga rokaat, pernah juga Nabi melakukan satu rokaat. akan tapi kebanyakan Nabi melakukan witir adalah 11 rakaat. Mungkinlah kita kita bolehlah niru-niru nanti, khususnya di malam 20 ke, ke atas itulah. Witirnya jangan tiga melulu. Seperti terawih kita kalau di Hadramut sana kalau sudah masuk 20 ke atas itu witirnya menjadi 11 semuanya. Ditingkatkan ditambah semuanya. Witirnya 11 rakaat. Kemudian juga Nabi itu begitu sayang dan kasih sayang kepada istri, dibanguni juga istri beliau, tapi tidak diajak ibadah bareng dengan Nabi. Kalau ibadah bareng dengan Nabi nggak kuat. Karena Nabi paling senang ibadah. Sehingga kayak Siti Aisyah itu, Siti Aisyah itu dibangun oleh Rasulullah kapan? Setelah Nabi Muhammad selesai melakukan salat-salat sunnah ini dalam hadis contoh. An Aisyah dari Siti Aisyah, qalat beliau kata, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salat Nabi itu sholat, wa ana datun, aku tidur. Jadi Nabi tidur, Nabi sholat, Siti Aisyah itu tidur terlentang di di tempat sujudnya Rasulullah. Ke, karena yang Nabi kecil, bukan seperti kamar ibu-ibu kayak lapangan bola. Kamar Nabi itu untuk sholat sama untuk tidur ya sama tempatnya. Dan termasuk ini hikmah indahnya Nabi dalam keadaan sholat dia beliau masih merasa ingin bahwa beliau dekat dengan Siti Aisyah. Jadi Siti Aisyah telentang di tempat sholatnya Nabi saw. Alaihi Wasallam. Wa mu'taridatun. Aku tidur melentang, melintang di tempat sujudnya Nabi. Ala firashihi dia, kasurnya Nabi gitu. Faida arada ayyutir. Baru Nabi Muhammad setelah sholat banyak. Di saat ingin witir, baru dibangun Aisyah. Aisyah bangun, bangun, bangun. Baru Nabi Muhammad melakukan sholat witir. Berarti yang disaksikan oleh Siti Aisyah sholat witir, bukan kiamulailnya Nabi. Jadi Nabi Siti Aisyah melihat witirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah. Adapun bilangannya tadi disebutkan. 11 rakaat. Kemudian ada satu hadis lain lagi. Ada hadis yang sangat masyhur yang sering di digembar gembarkan oleh orang akhir zaman tapi salah faham. Hadis tentang seseorang bertanya kepada Siti Aisyah, Siti Aisyah, seseorang salah Aisyah tanya kepada Siti Aisyah, Kaifa kanat bagaimanakah salatu Rasulillah salatnya Rasulullah alaihi salam fi Ramadhana di bulan Ramadhan Ada salah satu sahabat Nabi bertanya kepada Siti Aisyah, bagaimana salat salat malamnya Rasulullah di bulan Ramadhan Dijawab oleh Siti Aisyah, Faqalat maka Rasulullah tidakkah tidaklah Nabi Muhammad itu yazidu fi Ramadhana wala fi ghairi Nabi tidak pernah menambah baik di bulan Ramadan atau di luar Ramadan ala ihda asyarata rakaatan dari 11 rakaat. Hadis Siti Aisyah, Siti Aisyah ditanya, "Berapa sih salat malamnya Rasulullah?" Rasulullah tidak pernah menambah baik di Ramadan ataupun di luar Ramadan dari 11 rakaat. Lah ini di luar Ramadan ini terawih atau bukan? Tentu bukan. Jadi pertanyaan jawabannya Siti Aisyah, fi Ramadan di bulan Ramadan wa fi ghairi dan di luar bulan Ramadan. Berarti hadis ini jelas bukan hadis taraweh. Karena apa? Ada kalimat fi ghairihi di luar bulan Ramadan. Dan Nabi melakukan 11 rakaat. Berarti 11 rakaat ini yang disaksikan yang sering disaksikan oleh Siti Aisyah. Berarti salat apa tadi? Salat witirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yusalli arba'an falatas al an suturihinna wa khusrihinnya. Salat 4 rakaat jangan kau bertanya tentang panjang dan bagusnya salatnya Rasulullah. Kemudian sholat empat lagi. falatas tas'al an husnihinna wa tunihinna. Jangan kau bertanya bagaimana panjangnya sholat Rasulullah. Qalat Aisyah tu. Fakultu kemudian aku bertanya ke atas Siti Aisyah. Setelah Nabi melakukan sebelas rakaat, aku bertanya, "Atanamu qabla an tutirla ini?" Apakah kau tidur sebelum berwetir ya Rasulullah? Jadi rupanya Nabi Muhammad tidur dulu baru we, witir. Ini berarti yang ditanyakan oleh Sita Isya ini adalah tentang sholatnya Nabi. Dikomentari bahasanya itu sholat witir. Berarti cerita tentang sebelas rokat ini adalah bukan sholat kiap, sholat taraweh. Cuman anehnya ada orang akhir zaman menjadikan hadis ini hadis taraweh. Padahal di dalam hadis tersebut fi Ramadan wa fi ghairihi, di bulan Ramadan dan di luar Ramadan. Baik, berarti ini juga hadis tentang taraweh, tentang witir Nabi sudah hikukun jelas bahwasanya witir Nabi Muhammad kebanyakan adalah sebelas, Umumnya tiga, kita tidak apa-apa, tiga. Umumnya kita melakukan tiga, tapi kebanyakan Nabi melakukan sebelas rokat. Itu selesai tentang witir yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada tentang bilangan terawihnya Nabi. Bilangan terawih Nabi Muhammad berapa? Jawabnya apa? Bilangan terawih Nabi Muhammad tidak ada bilangannya. Sebab riwayat-riwayat hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam semuanya tentang kiamulailnya Nabi tidak menunjukkan berapa bilangannya hadis Siti Aisyah dalam hadis Bukhari dan Muslim. Siti Aisyah bercerita anna Rasulullah bahwasanya Rasulullah itu data lelatin sholat fil masjid data lelatin sholat di masjid pada suatu malam. Siti Aisyah bercerita bahwa Nabi Muhammad pernah sholat di masjid pada suatu malam. bi salatihi nasun. Kemudian ada orang di belakang yang ngikuti. Nabi sholat sendiri. Diikuti oleh sahabat Nabi. Tuma sholat al qabilati. Kemudian di hari yang kedua sholat juga Nabi. Fakathuran nasu, orang yang ikut semakin banyak. Di hari ketiga pun demikian. Di hari yang keempat, Nabi SAW falam yakhrut, nggak keluar ke masjid. Falam yakhrut ilaihim Rasulullah. Nabi tidak keluar ke masjid. Falam asbah di waktu pagi Nabi sholat ke masjid. Berkata Nabi Muhammad, Qad itu alladhi sona'tum. Aku tahu apa yang kamu lakukan. Kamu nunggu saya kan? Kamu nunggu aku ya? Iya ya Rasulullah. Falam yamna'ni minal khuruji. Tidak ada yang menghalangiku untuk keluar. Maksudnya aku tidak sakit. Aku tidak ngapa-ngapain. Aku sengaja tidak keluar itu karena apa? Illa anni khasyitu karena aku takut antufrat alaikum kalau sholat. Sholat tadi itu diwajibkan. Wadzalika fi Ramadan ini kisah di bulan Ramadan. Jadi ini bilangan sholat malamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam Salat malamnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak ada bilangannya. Dan hadis yang serupa banyak sekali riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Berarti yang kedua pembahasannya adalah salat salat tarawihnya Nabi Muhammad tidak ada bilangannya. Sangat bohong kalau ada orang yang berkata bahwasanya 20 rakaat adalah bilangan salat tarawihnya Rasulullah. Bohong. 8 rakaat bilangan tarawihnya Rasulullah, bohong. Sebab bilangan tarawih Nabi Muhammad tidak tidak disebutkan. Wetir Nabi Muhammad sudah jelas kebanyakan sebelas. Terawih Nabi Muhammad tidak disebutkan bilangannya. Banyak riwayat, ini hanya saya baca satu. Kalau ingin baca tuntas, ambil buku ini nanti. Itu banyak riwayat bahwasanya Nabi Muhammad melakukan sholat malam tidak pakai bilangan. Kemudian berapa bilangan sholat terawihnya sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Kami hadirkan di buku ini riwayat-riwayat bahwasanya Sayyidina Umar ibn Khattab melakukan sholat terawih 20 rokaat. Dan para sahabat Nabi melakukan salat raweh 20 rokaat. Setelah wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Lah 20 rokaat adalah salat rawehnya Sayyidina Umar bin Khattab. Dan diikuti oleh para sahabat Nabi Alaihi Wasallam Jadi di sini harus adil di saat, kita menilai. 8 rokaat bukan salat rawehnya Rasulullah. 20, 20 rokaat juga bukan salat rawehnya Rasulullah. Tapi Dua-duanya adalah sama, qiyamul lail. Bisa masuk bab qiyamul lail salat raweh. Supaya orang tidak saling menghujat. Supaya orang tidak saling menghujat. Jadi kalau ada orang melakukan empat rakaat di tengah malam dapat qiyamul lail mangkoma Ramadhana. Sepuluh dapat. Dua puluh juga ada dapat. Jadi 20 20 rakaat termasuk qiyamul lail, 8 rakaat termasuk qiyamul lail, 10 rakaat termasuk qiyamul lail di bulan Ramadan. Lalu bagaimana para a'immah empat madhab, para a'immah empat madhab mengambil 20 rokaat empat madhab tanpa terkecuali. Loh, kenapa kok engkau mengambil empat madhab? Kok tidak yang delapan? Jawabannya Pak, ini sama-sama bukan sholat terawihnya Nabi SAW. Tapi kenapa engkau ngambil yang 20 rokaat? Nah, kalau ngambil 20 rokaat, lihat yang mengambil 20 rakaat, salat malamnya Nabi tidak ada bilangannya. Berarti 20 rakaat termasuk qiyamul lail, masuk sunnah Nabi untuk qiyamul lail. 8 rakaat juga masuk sunnah Nabi qiyamul lail, masuk. 20 rakaat sama karena bilangan Nabi tidak ditentukan. Selagi tidak ditentukan, yang melakukan 8 salat 8, yang 20 salat 20. Semuanya masuk qiyamul lail yang disebut taraweh. Semuanya masuk qiyamul lail yang disebut sebagai taraweh. Cuma kenapa para imam empat madhab kok ngambil 20? Lah kalau 20 dapat dua kesunahan. Yang pertama sunnah qiyamul lail, yang kedua adalah sunnah mengikuti sahabat Nabi yang Nabi Nabi menyuruh, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin." Nah, engkau hendaknya mengikuti sunnahku qiyamul lail. Wa sunnah khulafa'ir rasyidin bilangannya tadi itu loh, 20 rakaat. Makanya di tarjah yang dikukuhkan adalah pendapat 20 rakaat adalah jumhur ulama. Makanya sangat salah kalau ada orang pakai hadis Twitter tadi mengatakan Traweh Nabi Muhammad adalah 8 rakaat bohong. Tidak. Jangan ada yang menfitnah. Nabi Muhammad bukan traweh 8 rakaat. Tidak, tidak traweh Nabi Muhammad 20 puluh rakaat, delapan rakaat. delapan rakaat bukan traweh Nabi, seperti halnya dua puluh rakaat bukan traweh Nabi. Kenapa? Sebab trawehnya Nabi tidak ada bilangannya. Hanya kita memilih dua puluh rakaat karena apa? dapat dua sunnah. Yang pertama sunnah Nabi Qiyamulail. yang kedua sunnah Khulafaur Rasidin. kita ngikuti Khulafaur Rasidin. 20 rakaat dan itu dilaksanakan dari masa ke masa. Jadi jumhur empat, empat madhab mengatakan salat tarawih 20 rakaat. Dan tidak ada pendapat lain kecuali pendapat Imam Malik, pendapat yang kedua. Jadi dalam tarawih itu ada dua pendapat. Yang pertama adalah 20 rakaat bukan 8, 20 rakaat yang pertama dikukuhkan empat madhab dari madhab Imam Abu Hanifata, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, salat tarawih adalah 20 rakaat. Ada pendapat yang kedua, ini pendapat riwayat dari Imam Malik rahimahullah taala dan ini berlaku beberapa masa beberapa abad di Madinah pendapat riwayat pendapat Imam Malik riwayat dari Imam Malik bahwasanya sholat raweh yang ada di Madinah itu adalah bukan 20 tapi 36 rokaat. Mau ngambil ini, maka silahkan. Tidak ada pendapat yang ketiga 8 rokaat, tidak ada pembahasan 8 rokaat. Cuman kalau ada orang melakukan 6 8 Allah dapat pahala. Cuman kita ingin pendapat kembali kepada kajian ilmiah bagaimana para imah itu berbicara ilmu. Sudah jelas hadis sholat terawih 8 rakaat sholat witir tadi dari Siti Aisyah tadi loh. Itu hadis sholat witir dibawa kepada sholat terawih ya salah. Kemudian coba kalau kita cermati. Sudah jelas witirnya Nabi Muhammad adalah 11 rakaat. Kemudian masuk bulan Ramadan Nabi Muhammad menghimbau untuk banyak ibadah, ya kan? Banyak ibadah. Sampai Nabi yashuddu mizarahu mengencengkan bajunya, ibadah, yugidu ahlahu, keluarganya dibangunkan. Nabi Nabi iktikaf ber, ber, berlama-lama di masjid di bulan Ramadan. Sekarang coba. Nabi Muhammad yang di luar Ramadan saja witirnya 11 rakaat Masuk akalkah kalau ternyata masuk bulan Ramadan, Nabi Muhammad witirnya jadi tiga rakaat, Gara-gara delapannya dipakai untuk tarah, taweh. Di mana ini? Berarti Nabi turun derajat don, ibadahnya turun. Coba, ini kajian ilmiah. Mestinya Nabi, Nabi sampai tawar ramad kodamah, sampai kakinya bengkak. Makanya kami heran dalam kajian ilmu, kok masih ada orang yang memaksa lalu mengatakan, 20 rakaat jadi bid'ah. Subhanallah. Itu lidah yang perlu dijaga. Lidah yang perlu dijaga mengatakan sholat 20 rakaat bid'ah. Bagaimana imah para madhahib bil arba'ah ahli bid'ah semuanya. Lalu berkata sambil mengatakan bid'ah berkata, "Tarawih Nabi Muhammad adalah delapan. Eh, jangan berbohong. Tadi sholat witir itu. Kalau itu terawih dan witirnya Nabi, Masya Allah Nabi di bulan Ramadan semakin malas. Lalu bagaimana kita? Karena di luar Ramadan saja Nabi Muhammad dalam riwayat yang banyak melakukan witir 11 rakaat, ternyata masuk bulan Ramadan Nabi mengurangi witir yang jadi 3 rakaat. Berarti Nabi pemalas, begitu. Ini harus dijelaskan kajian-kajian semacam ini. Memang kita tidak perlu khilaf, ada sebagian. Kok Buya ngangkat khilaf? Oh tidak, justru agar faham. Sebab ada sekarang yang membid'ahkan 20 rakaat. Dan itu dianggap imam oleh mereka. Dianggap muhadis paling dahsyat, mencaci maki. Trump. Akhirnya mereka pun diantem juga oleh temannya. Karena apa? Memang terawih 20 rakaat dari masa ke masa. Maksud kami setelah ini adalah, jika anda pemalas, tidak bisa melakukan sholat 20 rakaat, boleh anda melakukan 10 rakaat. Tapi jangan sampai masjid itu syiarnya syiar 8 rakaat. Jadikan masjid syiarnya syiar ur rasyidin, siar para khalifah, Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, Jadikan syiarnya masjid adalah 20 rokaat. Kalaupun anda malas pulanglah setengah, nggak apa-apa pulang sana. Tapi jangan sampai syiar masjid ini diru, dirubah. Kami ingin mengembalikan itu saja. Yang 8 rokaat tidak kita caci, alhamdulillah masih mau sholat 8 rokaat. Tapi jangan sampai mencaci, naudzubillah. Ini problem. Kita dapat selebaran. Waduh, sholat lain ajib. Ini hadis sholat witir. Dipakai hujah. Bahkan sampai salah satu pejabat mengatakan, tapi kan benar ya Ros, ya Buya, kan kita mau. Saya suruh, suruh terawih di situ, saya tidak mau delapan rakaat. Kalau ente delapan delapan tapi saya tambah. Tapi Buya kan benar dari hadis Nabi. Wah ini sudah, ini Pak, Pak Wali bisa berhadis-hadis nih. Pak pejabat mulai berhadis-hadis. Suruh baca hadisnya. Tak baca hadisnya. Oh gitu Bu ya? Iya. Jadi baca hadis jangan jangan seenaknya sendiri pemahaman ulama harus kita ikuti. Tapi apakah delapan tiga dia? Ya boleh, itu kan kelas malas. Sayang dong Ramadan kok turun. Oh gitu ya, iya bagus. Eh baik, ini jadi hendaknya di masjid-masjid musola kita syiarnya adalah tetap 20. Adapun witirnya boleh 3, boleh 11. Untung-untung saya ikut Imam Malik deh, salah satu riwayat Imam Malik yang 36 rakaat. Ini hebat lagi nih. 36 rokaat. Jadi masih ada itu dari masa ke masa 20 rakaat dan 36 rakaat. Baik. Kemudian setelah itu, sudahlah jangan khilaf masalah ini. Kita perlu meningkatkan umat ini agar mereka semakin giat beribadah, agar mereka semakin rajin beribadah, jangan malah dikurangi. Cuman kami himbau juga bagi yang melakukan salat tarawih Imam Nawawi rahimahullah taala dalam kitab At-Tibyan Beliau mengatakan bahwasanya barang siapa yang bisa membaca Al-Qur'an dengan benar Kemudian dia membaca dengan lahan-lahan itu meninggalkan makhrajnya, lahan itu meninggalkan matnya, lahan itu membaca Al-Quran tidak benar sebagaimana mestinya, maka orang itu telah berdosa dan harus ditakzir dihukum oleh pemerintah. Bisa baca Al-Quran benar, tapi ternyata bacanya menjadi tidak benar. Contohnya apa? Terawih ngebut. Orang berterawih di belakangnya imam yang ngebut hukumnya haram dosa, bukan dapat pahala. Haram dosa. Amin. Apa itu? Haram. Ngebut sampai ada di mana itu di daerah Jawa Barat ini Jawa Barat juga ya. Cirebon Jawa Barat Cirebon. Ya, ada ya, Jawa Barat biar luas berarti gak usah nyari-nyari ini Itu subhanallah sama ibu-ibu haram haram haram Hurufnya banyak kebuang itu. Dosa. Kalau pemerintah Islam dicambuk itu imam. Jangan boleh jadi imam. Paling tidak itu, kalaupun kita pengen cepat, harus makhrajnya kebaca salah sak jelek-jeleknya bacaan tetap bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin. arrahmanirrahim masih wah anak-anak paling seneng ini bisa nabuh beduk paling pertama ini kan di pondok di, di kampung itu biasanya kalau setelah selesai terawih kan nabuh beduk ya. Nah ini buat ini dulu wah duluan sana ya. Wah, kalah kita. Jadi kebut-kebutan sa ustadznya ngebut-kebut. Haram ya. Tidak diperkenan hukumnya haram. Kalau Anda menemukan imam semacam itu lebih baik terawih sendiri. nggak ada syiar dengan kebatilan, nggak ada syiar dengan haram, namanya lahan. Baik, kemudian ada beberapa hal masalah puasa, singkat saja. Tolong diringankan masalah puasa. Dimudahkan urusan puasa. Puasa Ramadan hukumnya wajib. Tapi ada beberapa orang yang boleh meninggalkan puasa. Orang boleh meninggalkan puasa, tidak wajib melakukan puasa. Yang pertama adalah anak kecil. Yang kedua adalah orang gila. Anak kecil dan orang gila boleh meninggalkan puasa. Bahkan orang, orang gila tidak wajib puasa. Anak kecil tidak wajib puasa, tapi kalau sudah anak kecil maksudnya yang belum balik. Jadi anak yang belum balik baginya tidak wajib puasa, yang wanita belum haid, yang laki-laki laki-laki dan perempuan belum keluar mani, maka belum balik maka baginya soal puasa tidak wajib, tapi wajib bagi orang tua. Lah ini yang sering salah. Mentang-mentang tidak wajib lalu dibiarkan begitu saja. Wajib bagi orang tua untuk melatihnya puasa. Untuk mempersiapkan nanti kalau balik dia sudah biasa puasa. Jadi kalau kita sudah mulai punya anak umur 7 tahun. Sudah harus dibanguni diajak sahur. Biarpun nanti puasanya puasa beduk. Ada puasa beduk bagi anak kecil. Sebab pada dasarnya memang anak kecil belum wajib puasa. Cuman wajib kita latih. Kalau orang tuanya tidak ngelatih dosa. Adakah puasa beduk? Untuk oh, anak kecil yang belum wajib. Kalau bapak-bapak puasa beduk, dibeduk saja tuh. Jadi puasa beduk, itu adalah untuk anak-anak ngelatih. Mungkin jam 9 sudah buka. Tapi setelah buka, dilatih, dibesarkan hatinya. Wah, dedek kuat ya Allah, Masya Allah. Sampai jam 10 biasanya pagi sudah makan. Jam 10. Besok jam 12. Lusanya jam 2. Begitu sampai maghrib. Hebat. Dilatih Anak kecil tidak wajib berpuasa, tapi bagi orang tua wajib melatihnya. Orang gila tidak wajib. Makanya kalau ada orang pengen, tidak dosa tidak puasanya seorang gila. Tidak wajib puasa. Dan di saat tidak puasa, tidak sholat, tetap tidak dosa. Makanya kalau ada orang pengen tidak sholat, tidak puasa, nggak dosa, jadi gila saja, gampang itu. Atau orang yang tidak puasa, tidak sholat, tapi dewasa dianggap dia gila sudah. Baik. Kemudian orang sakit. Sakit dan orang tua. Sakit gimana? Sakit yang memberatkan kita puasa. Kalau ibu bapak puasa, berat sehingga ada perubahan fisik. Berat sekali. Maka bagi orang yang gara-gara sakit, kemudian berat puasa, maka boleh baginya meninggalkan puasa. Nah, ini harus ada aturan, jangan tapi tiba Neng, kenapa ada puasa, Neng? Ya saya sakit. Sakit apa? Sakit jerawat. Ya, nggak bisa. Sakit yang memberatkan. Kemudian yang keempat adalah orang tua Bukan orang tua, ini orang tua gara-gara punya anak, bukan. Maksudnya secara lahir fisiknya sudah mulai lemah. Sebenarnya orang tua ini hampir disamakan dengan orang sakit tadi. Apalagi orang tua kalau sudah tua ini adalah sakit juga. Sakit tuh tua, gak ada obatnya. Di apotik gak ada obatnya. Kalau ada banyak yang beli nanti. Gak ada. Maka ini hampir mirip dengan orang sakit. Kemudian setelah itu yang kelima, enam adalah orang haid dan nifas. Orang haid wajib puasa, Ibu enggak nifas? Enggak. Orang hamil tidak wajib puasa. Orang menyusui tidak wajib puasa. Maka ibu-ibu jangan takut hamil, jangan takut melahirkan, tenang aja. Ada orang bu 30 tahun nggak pernah puasa, nggak dosa. 30 tahun nggak pernah puasa ibu-ibu, nggak dosa. Kenapa? Habis hamil nyusui, hamil nyusui, hamil nyusui. <laughs> 30 tahun nggak pernah puasa, nggak dosa. Makanya ibu jangan takut hamil. Hamil boleh meninggalkan puasa. Kemurahan. Sebab hamil berat, Pak. Bapak nggak pernah ngerasain sih. Hamil itu berat. Ada kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang hamil boleh meninggalkan puasa dan bagi orang yang musuh boleh meninggalkan puasa. Baik. Ada bukunya nanti. Ini ada buku VG praktis ini saya kami bacakan nanti Para ustadz-ustadz bisa ngambil buku ini. Kalau tidak dipotokopi, bisa dicari. Ini fikih gampang untuk memahamkan. Kemudian yang ke-78 ada ah, yang 78 hamil menyusui. Yang ke-9 bepergian. Bepergian. Bepergian asalkan tujuannya itu mencapai 84 kilo. Kalau ibu ke Cirebon, maka di perjalanan boleh berbuka. Salatnya syaratnya sebelum subuh sudah keluar dari kota. Jadi kalau ibu malam-malam berangkat mau ke Cirebon, Sampai Cirebon bisa ngomong Buya, saya lagi musafir buatin sarapan dong, gitu. Nah, ya, buatin sarapan nanti. Insya Allah kalau ke Fasket Cirebon bulan puasa dari Tangerang, tinggal bilang saja, Buya saya musafir nih, buatin sarapan. Nanti saya buatin. Kalau ibu-ibu bapak tidak malu tak buatin nanti. <laughs> ya, cuman boleh buka ya, selesai. Jadi ada sembilan orang yang boleh berbuka puasa. Mudah ngafalnya bu, pak mudah ngafalnya Anak kecil itu orang nggak punya akal. Anak kecil belum punya A, anak kecil sama orang gila. Sama-sama tidak punya akal. Orang tua dan orang sakit. Mirip ya. Jelas mudah dihafal. Haid dan ni, nifas. Hamil sama yang satu sendiri apa? Pergi. Ya, Mas ya. Hafal lo belum? Kalau udah hafal masuk SLB. Anak kecil dan orang gila. Sakit dan orang tua. Haid nifas. Hamil yang terakhir selesai, sudah hafal. Demikian. Kalau tidak hafal kelewatan. Hmm. Biarpun sembilan banyak tapi cara ngafalnya sudah diatur juga. Kemudian dari sembilan itu ini mungkin panduan Ustadz bisa kesini bisa diajarkan nanti bulan Ramadan di awal-awal tiga hari lah. Ini singkat saja ada gambarannya. Ini bisa diajarkan tiga hari nantilah. Tiga hari pasti jelas. Kemudian dari sembilan itu siapa yang wajib mengkodok? Siapa yang wajib bayar fidyah? Kalau dikatakan membayar fidyah itu, sehari puasa yang ditinggalkan diganti dengan 6,7 on. 6,7 on kalau fidyah. Siapa yang wajib kodok, siapa yang wajib fidyah, dan siapa yang tidak wajib kodok? Dijajar tadi sembilan sudah ya. Yang pertama anak ke Anak kecil tidak wajib dikodok. Kalau dewasa tidak wajib bayar fidyah. Ibu pernah bayari fidyah untuk anak kecil? Enggak. Anak-anak suruh kodok? Enggak juga. Baik. Tidak kodok, tidak fidyah. Orang gila, tidak kodok, tidak fidyah. Ibu pernah mengkodok? Ya enggak lah ibu, enggak gila kan? Ya. <laughs> Jadi yang gila itu enggak suruh kodok, enggak suruh fit. Idah. Enggak suruh kodok, enggak suruh fit. Ya, jelas? Lah orang sakit ada dua. Orang sakit ada dua. Sakit yang tidak ada harapan sembuh kata dokter, aduh kecil harapan sem sembuh. lah kalau tidak ada harapan sembuh berarti setelah itu mati. Ada kesempatan mengkodok? Enggak. Lah karena nggak ada kesempatan mengkodok makanya pakai fit. Tapi kalau sakitnya sembuh, kok do. Jadi sakit ada do. Sakit nggak ada harapan sembuh, fit ya Sakit ada harapan sembuh? Oh, enggak. Orang tua kira-kira ikut mana? Bisa muda nggak orang tua? Nggak berarti. Berarti kayak orang sakit nggak bisa sem. Pakai apa? Fitnya. Faham ya jelas ya. Belajar VK itu nggak boleh setengah paham. Paham bener gitu. Kalau setengah paham pusing nanti. Baik, selesai. Orang head kodok nggak pakai fidyah. Nifas kodok nggak pakai fidyah. Ibu kan begitu ya? Ibu sambil kodok suruh bayar fidyah? Nggak ada. Jelas ya? Orang hamil. Orang hamil sama-sama orang menyusui sama. Kalau orang hamil, dilihat. Kalau ibu tersebut khawatir akan dirinya, eh, kalau sudah hamil puasa siang jam 9 sudah melintir-melintir perutnya, maka ibu boleh buka, cuman wajib kodok nggak pakai fidyah, nggak denda. Kenapa? Ibu khawatir akan dirinya. Berarti memang yang bersangkutan khawatir akan dirinya. Tapi kalau ibu khawatir kepada bayi, bayi itu orang lain ya. Khawatir orang lah lain. Misalnya apa? Oh kalau saya sih biasa, cuman takut bayi saya nanti kurang gizi. Terus akhirnya ya saya buka. Bagus. Berarti kamu tidak khawatir terhadap dirimu, Bu. Iya. Tapi bayi, ya khawatir karena bayi. Lah karena khawatir karena bayi, maka dia wajib kodok plus fitiah dua menyusiap menyusui pun sama kalau khawatir kepada dirinya maka menyusuinya dengan apa kodok tapi kalau khawatir akan diri dan bayinya Nah, ada dirinya berarti masih kodok Tapi khawatir kepada bayinya saja. Kalau saya dilihat seger begini, saya nggak mau. Saya puasa pun bisa. Cuman takut tidak keluar susu bayi saya nanti bagaimana? Maka pakai fit, fidyah dan kodok. Selesai. Kalau orang bepergian, oh, dok, Jelas ya? Nanti ada buku ini insya Allah harus paham. Baik, ini ini ringkasan. Sembilan orang yang boleh berbuka. Kemudian yang terakhir ini, singkat saja. Ini sembilan, sembilan orang yang boleh ber... Sembilan hal yang membatalkan puasa. Ini rumus juga. Kalau ibu faham ini, ini kalau bisa 5 menit, 10 menit sudah beres. Makanya agak konsentrasi sedikit. Yang membatalkan puasa ada 9. Yang pertama adalah kalau tadi 9 hal yang boleh berbuka 9 orang boleh berbuka puasa, 9 hal yang membatalkan puasa. Yang pertama adalah memasukkan sesuatu ke salah satu lubang 5. Lubang mulut, lubang hidung, lubang telinga, buang air kecil, buang air besar. Memasukkan salah sesuatu ke salah satu lubang lima, ini membatalkan puasa. Lah maksudnya memasukkan ini begini penjelasannya. Memasukkan sesuatu ke lubang mulut. Artinya nelennya. Nelen. Maka kalau suatu ketika ada ibu-ibu memasukkan es krim ke dalam mulut, batal nggak puasanya? Tidak. Asalkan jangan ditelen. Ya, makanya kan ini harus jelas fikihnya. Ti, ibu kok batal dari mana ibu? Masukkan ke mulut, belum ditelan kok batal. Jadi kalau ibu masukkan es krim ke mulut gak batal. Hmm, asalkan tidak di telan jelas? Asalkan tidak ditelan. Nah, kemudian bicara masalah telan ini ada masalah juga. Gara-gara oh asalkan jangan ditelan. Berarti kalau ditelan membatalkan puasa. Pulang dia, tidur tadi rupanya. Sampai di rumah, bu kalau nelen ludah gimana? Iya ya tadi gimana nggak denger tidur saya. Salahnya sendiri tidur. Nelen ludah batal nggak? Nah, bingung kan? Nggak boleh kalau di Ustadz ditanya, Ustadz nelen ludah batal nggak? yang nggak. Kayak. Nggak ada kayak, pasti batal atau tidak. Jadi nelen ludah itu tidak membatalkan puasa, syaratnya tiga. Ada syaratnya. Tidak semua ludah, ada sudah batalkan puasa menelan ludah tidak membatalkan puasa syaratnya tiga. Yang pertama adalah ludahnya sendiri. Betul ulama ngomong begitu. Kalau ludahnya orang diambil bah, batal. Jangan dianggap ini tidak mustahil. Mungkin sekali mohon maaf ibu bapak in majelis mulia, mungkin seorang suami istri bermesraan sehingga tertukar lu ludah batal ini. Jadi jangan dianggap semuanya jorok. Ternyata ada. Mungkin subhanallah ya. Ada orang bermesraan mungkin. Ya. Kalau tidak kan kacau nih boleh mencium tak tanya tuh lidahnya batal. Karena ludahnya orang lah lain. Ya bukan ludah yang jatuh diambil itulah. Corok bener nih orang masjid kok ngomong cerdik. Baik, yang kedua ludahnya murni. Kalau saya campur sama es krim nggak boleh. Ludahnya mur Murni, ludah murni, nggak pakai campur es krim, nggak pakai campur permen, nggak pakai garam, nggak pakai. Kalau campur, ba batal. Jelas ya, paham ya? Nggak boleh setengah hafal, setengah hafal nggak sah, harus hafal. Syarat yang ketiga adalah da, ludah masih ada di dalam mulutnya. Kalau tiba-tiba ada ibu atau bapak iseng mulai pagi hingga siang ngumpulin ludah di sini, Nah, sampai begini masukkan kulkas, seger, diminum, batal enggak? Karena sudah keluar dari paham atau belum? Jadi ludah baru membatalkan puasa, eh, ludah ditelan tidak membatalkan puasa memenuhi tiga syarat. Ludahnya sendiri asli murni belum pindah dari tempatnya. Hmm. Makanya kalau seandainya ada orang mengumpulkan ludah di dalam mulutnya, kemudian setelah itu ditelan, maka tidak batal asalkan memenuhi tiga syarat baik. Selesai. Ini kunci. Banyak orang tanya macam-macam, -macam, gimana buaya hukumnya mencabut gigi waktu siang hari bulan Ramadan?" Batal enggak? Hah? Kok bingung? Nyabut gigi. Iya, asalkan giginya jangan. <laughs> ada orang pada bingung ini sana. Sudah saya jangan telan. Sebab ada pertanyaan unik kadang-kadang, "Buya, saya gigit jarum pentol gimana?" Pasti mungkin lagi pakai kerudung gigit jarum Pentalnya ada mata Ibu, jarum pentalnya ditelan enggak? Enggak, ya lah enggak kok pusing ini. Ada orang sikat gigi gimana batalin puasa enggak? Hah? Hah? Masih bingung lagi gimana, Bu? Asalkan sikat giginya jangan sudah. Sudah selesai. Apa itu? Hah? Apa Ibu? Pa pahit. Nyobain sayur. Nyobain sayur satu baskom gak batal Bu asalkan jangan sudah kok pusing ibu tuh. Sudah jelas rumusnya di sini. Belum keluar masih bingung ini. Nah, satu baskom nggak batal asalkan jangan. Kalau ditelan bu biarpun sedikit batal. Pokoknya hmm, batal. Sudah ini rumusnya itu. Hanya di dalam hal mencicipi masalah makruh tidak makruh. Ada ibu-ibu mencicipi makanan tidak makruh tapi tetap boleh ditelan. Jangan tentang nggak makruh telan leb-leb satu sendok. Masakannya 16 masakan. 16 sendok. Hmm, nggak hmm, bisa ya, jelas ya. Baik. Kemudian lihat sampai kumur dalam wudhu pun masih sunnah asalkan jangan salah sudah. Kumur itu tidak? Tetap kumur kan? Boleh berarti memasukkan memang tidak membatalkan puasa kumur tetap disunnahkan. Maka dari itu kalau kita berkumur, setelah kita buang air kumur tersebut, asalkan kita buangnya sudah benar-benar kita buang, sisa-sisa dinginnya dimaafkan. Asalkan waktu buangnya ibu sudah 100%. Tapi kalau ibu, bapak buangnya curah, ep, gitu, ditelan batal. Jadi jelas ya, kumur untuk wudhu, Nah, jika kecelakaan, biasanya para ulama bahas. Kalau kecelakaan itu, kecelakaan, lagi berkumur ketelan sama tadi lagi main-main. Kata Buya masukkan es krim dalam mulut nggak batal. Em, gitu. Tiba-tiba ini ibu lagi bu lagi berwudhu masukkan air ke dalam mulut. Kaget, ketelan. Rezeki nggak batal. Karena kumurnya adalah sun nah, sunnah dianjurkan lah kok ketelan berarti dimaafkan ke bukan di ketelan tapi kalau ma masukkan mulut ke es krim siapa yang nyuruh sunnah Eh makruh, ngapain main-main? Cuman kalau memang nggak ketelan nggak batal, nggak batal. Cuman lagi masukin es krim tiba-tiba ketelan, kecelakaan batal. Bedanya itu ya. Kalau wudhu tidak. Baik selesai. Kemudian masukkan sesuatu ke lubang hidung. Mulut sudah selesai, mulut sudah selesai. Lubang hidung, lubang hidung itu bagaimana? Ini bisa bermasalah sebab sering banyak pertanyaan gitu. Gimana hukumnya? Mohon maaf. Ngu Gara-gara salah dengar, waduh kacau ini hobiku terhalangi ini. Aduh, sebab anak kecil saja kalau mau ngupil ditahan marah itu. Itu sepele tapi bisa bermasalah itu. Nah, bagaimana hukumnya? Mohon maaf ngupil. Ini harus dibahas. Yang membatalkan puasa adalah memasukkan sesuatu ke lubang hidung bagian atas yang jika itu air akan terasa nyegerak panas. Nyegerak panas ya. Pernah semuanya merasakan waktu kecebur kolam panas, nyegeraknya di atas itu. Jadi masukkan sesuatu ke tempat yang sampai nyegerak itulah yang membatalkan. Akan tapi di lidung batang hidung bagian bawah yang tidak sampai nyegerak itu tidak membatalkan puasa. Kabar begira, kabar gembira bagi yang punya hobi ternyata itu tidak membatalkan puasa. Selesai. Jelas? Masukkan satu ke lubang hidung, eh telinga. Telinga, nih. Dalam telinga yang batal. Tapi kalau masih luar, tidak. Luar itu apa? Yang masih dijangkau dengan ini luar. Yang tidak bisa dijangkau bagian dalam. Jadi kalau kita ngoroknya pakai jari begini, ah, tidak batal. Karena masih dianggap luar. Selesai, nggak susahin. Korek kuping dalam luar. Ayo ibu ini tanya. Dalam dalam batal sudah. Ini, ini, ukurannya ini. Selesai. Baik, kemudian memasukkan suatu ke lubang depan. Mohon maafin ini majelis mulia, kita tidak sampai, jangan sampai kita bawa kepada porno, jorok, tapi harus dibahas. Kalau ada seorang laki-laki meneteskan air atau obat ke lubang buang air itu, batal. Seorang wanita ada sebagian pengobatan harus masukkan kapsul ke dalamnya. Anti keputihan, dan batal. Bukan itu saja, mohon maaf, jemari yang dimasukkan. Makanya para wanita hati-hati. Di saat beristinja, habis buang air kecil, hendaknya cara mensucikannya cukup dengan perut jemari. Kalau dengan perut jemari, biarpun ditekan kayak apapun, itu masih bagian luar. Tapi kalau dibelokkan ke dalam, batal puasanya. Termasuk hati-hati mungkin lagi bermesraan dengan suami, biarpun tidak makan, tidak minum, nggak bersenggama, tapi kalau tangan jemarinya sang suami masuk ke situ, juga apa? Batal. Mohon maaf, ini majelis mulia. Lubang belakang sama kasusnya. Kalau ingin membuang, membersihkan bekas buang air besar, cukup dengan perut jemari ini. Kalau dimasukkan ke dalam, bah, batal. Selesai. Yang kedua adalah muntah. Lima ya, lima sudah hafal. Lubang mulut, lubang hidung, lubang telinga, lubang buang air kecil, lubang buang air besar. Yang kedua adalah muntah dengan sengaja. Muntah dengan sengaja. Misalnya mencium bau, kalau saya mencium bau ini pasti muntah. Atau dikorok. Batal. Dan batalnya ini karena apa? Sesuatu yang tertarik Mengeluarkan kok batal? Iya, karena setelah dikeluarkan ada yang balik ke dalam, makanya batal. Kalau muntah tidak sengaja, tidak membatalkan puasa. Muntah dengan tidak sengaja, tiba-tiba hamil muda, muntah, mabuk di kendaraan, muntah, tidak batal puasa. Tapi syaratnya ada. Kalau ada orang muntah tidak dengan sengaja, tidak membatalkan puasa syaratnya, tidak boleh nelan ludah kecuali berkumur dulu. Kumur dengan air bersih, air suci. Air yang bisa dipakai wudhu. Misalnya saya muntah, tidak sengaja, tidak batal. Setelah itu langsung kumur. Kumur sekali, sudah bersih, suci. Kalau belum kumur, kok nelen ludah? Ini bab yang pertama tadi. Muntahan adalah najis. Lewat mulut. Mulut ada ludah. Ludahnya mula-mula murni telah campur. Nah, ayo gimana hukumnya? Ludahnya tidak mur? Tidak asri. Batal atau tidak? Makanya ini harus paham ini. Makanya kalau kita ada fikih itu harus sebabnya apa sih kok menjadi begitu kan gitu. Harus ada penjelasannya. Muntah dengan segala. Selesai. Setelah itu bersenggama biarpun tanpa keluar mani. Bersenggama dengan sengaja biarpun tanpa keluar mani. Mohon maaf ini majelis mulia. Cukup bagi seorang laki-laki yang mempunyai kepala kemaluannya sudah tenggelam di kemaluan seorang istri, kepalanya saja itu sudah batal. Belum semuanya. Biarpun tanpa keluar mani. Tapi bagi seorang wanita, biarpun belum semua kemaluannya, sudah batal. Karena masuk bab yang pertama, memasukkan sesuatu ke lubang kemaluannya. Mohon maaf, ini majelis mulia. Selesai? Bersenggama biarpun tanpa keluar mani. Yang keempat adalah, sengaja keluar mani, biarpun tanpa senggama. Semua orang tahu bagaimana sengaja mengeluarkan mani, makna maksudnya apa? Sengaja mengeluarkan mani, mungkin karena melihat sesuatu bangkit sahabatnya baik keluar mani atau mohon maaf dengan tangannya dan sebagainya keluar mani biarpun tanpa senggama membatalkan puasa. Jelas ya? head nifas melahirkan tiga. head ibu lagi puasa. Sore-sore asar keluar keluar darah head Batal tidak puasanya? Batal, jelas ya? Nifas pun demikian. Ada ibu saking rajin puasa sudah hamil tua masih puasa. Tak tahunya asar melahirkan. Batal puasanya. Batal puasanya karena melahir kan Jelas ya? Enak menghafalnya ya? Haid, nifas, melahir kan. Kemudian hilang akal. Hilang akal. Hilang akal itu ada tiga. Hilang akal itu ada tiga. Yang pertama adalah tidur. Yang kedua adalah pingsan dan ayam yang keempat adalah yang ketiga adalah gila. Tidur, kalau ada orang tidur seharian penuh tidak batal puasa. Misalnya habis sahur ketiduran, bangun-bangun isya. Puasanya sah tidak? Sah, karena tidur biarpun hilang akal tidak membatalkan puasa. Jelas. Tapi yang pingsan Pingsan asalkan sempat bangun waktu di siang hari, Biarpun sebentar bangunnya sah puasanya. Misal, habis sahur pingsan. Bangun-bangun jam 12 siang, ngelihat matahari kaget, pingsan lagi. Bangun-bangun isya, sah puasanya? Sah karena sempat ngelihat siang hari biarpun seben sebentar. Yang ketiga adalah gila. Orang gila bukan gila duit. Gila, majnun. Orang gila jurin jurin, oh, pokoknya tidak sadar. Baru sadar, biarpun hanya beberapa saat, batal puasanya. Kebalikan daripada pingsan. Kalau pingsan, asalkan sempat sadar sebentar, maka puasanya sah. Tapi kuliah gila, biarpun sebentar, batal puasanya. Baik, yang kesembilan adalah murtad na'udzubillah. Mengatakan Nabi Muhammad bukan Nabi. Sholat tidak wajib. Puasa tidak wajib. Atau apa? Pokoknya melakukan sesuatu yang menjadikan dia keluar dari Islam, batallah puasanya. Diulang dari yang pertama. Memasukkan sesuatu ke salah satu lubang lima, yang kedua adalah muntah dengan sengaja. Mirip. Yang ketiga dan keempat, seng bersenggama biarpun tidak tanpa keluar mani, atau keluar mani biarpun tanpa senggama. Empat. Lima, enam, tujuh, haid, nifas, menyus, apa? Melahirkan. Yang ke delapan adalah hilang akal dengan tiga rinciannya tadi. Yang ke sembilan adalah murtad. Ini kunci semuanya. Kalau ibu bapak menghafal itu semuanya nanti kalau ditanya gampang, batal enggak puasanya? Ya sini langsung ke situ nanti batal enggak? Langsung ke situ. Baik ini saja insya Allah bisa ditanyakan karena waktu sudah malam. Beri kesempatan bertanya. Mohon maaf tadi terlambat sehingga agak malam lagi. Ada waktu seberapa jam untuk bertanya? Silakan. Fadl. Ya, Yang mau bertanya iya. Ada belakang duluan. Yang dulu, yang dulu. Ini tolong nyengat loh ini, takut karena kaki. Awas jangan dipegang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan, uh, yang pertama, bagaimana seandainya kita punya hutang puasa satu tahun atau dua tahun yang lalu, dan sampai sekarang belum sempat dikodok. Baik. Terus yang nomor dua, seandainya kita punya orang tua yang awalnya sehat, kemudian meninggal dunia, belum sempat puasa beberapa hari, bolehkah kita untuk mengkodoknya atau uh, tidak usah aja? Baik. Sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh siapapun yang punya utang puasa puasa tahun lalu kemudian belum dibayar sampai masuk bulan puasa lagi jika ada kesempatan untuk mengkodok maka dia berdosa misalnya orang sakit seminggu di bulan Ramadan sakit seminggu Berarti punya utang, sakit seminggu lalu dia berbu, buka. Di bulan Syawal sehat. Berarti punya kesempatan untuk mengkodok. Tak taunya ngentengin. Ibu saja head, tidak usah sakit. Ibu head. Head kan tidak tiap hari, pasti ada sucinya kan. Head seminggu, tidak puasa. Tak taunya bulan Syawal ada kesempatan, nggak mau kodok, males, males, males. Ini kan biasaan ibu-ibu kalau sudah romat, Saban begini heboh tuh, heboh tuh semuanya. Pada puasa ini sahur-sahur. <laughs> ah, Sampai Syaban, sampai puasa lagi belum sempat mengkodok. Berarti karena dia trader, Punya waktu mengkodok. Kok tidak mengkodok maka tetap utangnya sehari, tetap sehari. Plus karena dia melanggar tadi kena denda. Fityah. Tapi kalau ada uzur enggak? Misalnya ibu tadi. Waktu bulan puasa dia berbuka karena hamil boleh tak waktu hamil? Boleh. Lahir sehari sebelum lebaran. Atau lahirnya adalah lebaran satu bulan. Lebaran dua bulan nggak apa-apa. Berarti kan sepanjang lebaran masih dalam keadaan ha? hamil. Berarti belum punya kesempatan mengkodok karena masih ada uzur. Lah setelah lebaran melahirkan berarti menyusu ini. Berarti menyusui udur lagi. Ketumpangan sama oh, uzur. Sampai puasa, maka nggak kena denda yang namanya fitya Karena ada udur. Jadi asalkan di tahun itu kosong, nggak ada udur yang sembilan tadi, maka dia kena denda. Berarti trader. Makanya ibu-ibu, kalau sampai utang puasa yang lalu kok belum dibayar sampai puasa yang akan datang, sementara ibu tidak sakit, tidak hamil, tidak gila, tidak. Tidak itu, maka ibu dosa. Harus bayar fit. Ya, selesai. Orang tua yang meninggal dunia kemudian punya utang puasa. Ada dua pendapat. Pendapat yang dikukuhkan dalam madhab kita Imam Syafi'i. Dibayarkan fitiah. Memang hadis sahih adalah man mata wa alaihi siyamun falyasum anhu waliyuhu kalau ada orang meninggal dunia maka hendaknya walinya yang membayar kodok. Ternyata dalam madhab kita Imam Syafi'i mengkodok orang tua yang telah meninggal dunia pendapat yang kedua. Harus paham nih supaya tidak ketukar riwayat ini. Pendapat yang dikukuhkan dalam madhab Imam Syafi'i kalau ada orang yang meninggal dunia punya utang puasa maka yang pertama dibayarkan fitiah. Dibayarkan fit Fidyah. Fidyah itu setiap satu sholat satu mud. Gak punya duit, ambil pendapat yang kedua, falyasum huwali yuhu keluarganya dan ahli warisnya yang membayarkan kodok puah, puasa. Ini berbeda dengan jika meninggalkan sholat. Kalau meninggalkan sholat ada tiga pendapat. Pendapat yang pertama ada orang meninggal punya utang sholat. Pendapat yang pertama yang dikukuhkan dalam madhab Imam Syafi'i. nggak diapa-apain. Tidak dikodok, tidak fidyah. Pendapat yang kedua masalah sholat sama seperti puasa dibayarkan fidyah tidak dikodok. Pendapat yang ketiga di dalam masalah sholat adalah bayar fidyah eh, dikodoi dan itu yang pernah dilakukan oleh Imam Subuki. Baik itu saja insya Allah. Masalah puasa dibayarkan fidyah kalau nggak bisa dikodok dikodoi dan bayarkan fidyah pun tidak wajib kecuali dia punya ahli punya peninggalan kalau punya peninggalan wajib diambilkan dari peninggalannya. Kalau tidak, ya tidak suka-suka bagi seorang anak. Baik, wallahu a'lam bishawab. Ibu-ibu ya. gantian. Dari ibu-ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu ya, saya punya dua pertanyaan. Yang pertama, itu kebetulan keadaan di musola kami gitu ya. Itu mau dari hari pertama sampai kurang lebih dua minggu berjalannya bulan Ramadan, itu suasana terawih berisik oleh anak kecil. Hmm? Salahkah saya bila mengambil sikap gitu dengan anak-anak saya kita terawih di rumah saja dengan suasana terawih yang seperti ini yang tidak menimbulkan kehusuan gitu dalam diri. Yang jadi mana gitu yang lebih afdol kita ikut mereka atau terawih di rumah dengan yang bisa berisik, lebih khusus. Berisik, berisik karena banyak anak kecil. Iya, seperti itu. Yang kedua, Bu ya, uh, bila kita biasa dawam dalam suatu wiridan, kemudian datang bulan Ramadan, apa yang lebih yang lebih lebih lebih afdol gitu ya? Apa kita teruskan dawamnya atau lebih memperbanyak tadarus? Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang tertinggal nanti insya Allah saya kami jawab. Masalah niat puasa niat puasa di bulan suci Ramadan wajib di malam harinya. Cuman malam hari itu masuk maghrib itu, adzan maghrib tadi itu sudah boleh kita niat untuk esok hari. Tidak harus nunggu taraweh. Adzan maghrib, Allah Akbar, Allah Akbar lagi buka sambil niat untuk esok hari. Di dalam madhab Imam Syafi'i, jumhur ulama, kecuali madhab Imam Abu Hanifah. Jumhur ulama termasuk madhab Syafi'i, kalau kita tidak niat di malam hari, puasanya tidak sah. Harus niat di malam hari. Madhab syafi'i setiap malam satu niat. Cuman untuk kemudahan, boleh kita madhab ikut, ikut madhab Imam Malik untuk hati-hati. Barangkali ada yang lupa nanti. Makanya hendaknya nanti kalau malam Ramadan yang pertama niatnya niat puasa sebulan. Adapun cara niatnya, mohon kalau ada orang awam jangan dipersulit. Para ustadz, para kiai ngajari niatnya gini saja. Aku niat puasa Ramadan, beres. Ya Allah, saya mau puasa esok hari bulan Ramadan. Ya Allah, beres. Tidak usah pakai itu sama nawaitu ada anada ifarti syahri. Kalau pakai itu sangat boleh. Cuman ada orang yang tidak bisa menghafal karena ini amalan tahunan. Amalan tahunan. Ini kejadian suatu ketika seorang ibu tidak puasa. Ditanya, kenapa ibu nggak puasa? Katanya kiainya kalau orang nggak niat itu puasanya nggak sah. Lo kenapa ibu nggak niat? Saya nggak teraweh. Apa bunganya teraweh? Rupanya beliau itu gak hafal niat, niatnya ikut tra, traweh. Jadi hadir teraweh hanya nunggu niatnya saja. Dan ini kenyataan ada, makanya dari itu saya kepikiran, oh ini gara-gara niatnya dipersulit. Nawa itu so menghotin anda ada an ada ifardi syahri Ramadan. Lah kadang-kadang gara-gara dia belajar nahwu Ramadan, bukan nih. Wah, oh, pakai khairu sorif. waduh macam-macam gitu. Ramadan lu juga Ramadan nang juga sah. Ya kan dipersulit orang awam ini. Ini gara-gara Ustadz Nahwu ini jadi orang pusing semuanya. Eh, ya. Orang awam gak ngerti Nahwu sorab. Yang penting maksudnya saya puasa bulan Ramadan. Jadi niatnya boleh. Saya niat puasa bulan Ramadan esok hari karena Allah. Selesai. Saya niat puasa besok bulan Ramadan karena Allah. Lah untuk niat yang sebulan tadi langsung double. Ya Allah, saya mau niat sebulan Ramadan penuh karena Allah. Selesai. Cuman kalau sudah hafal nawaitu somaqatin an ada ifardi syahr Ramadan hadhihi sanata atau ni hadhihi sanati, ini, itu boleh niat pakai niat itu diperkenan, diperkenankan. Nah, sangat bagus kalau niat yang biasa kita hafal. Cuman kan semua orang tidak hafal seperti ibu-ibu, bapak-bapak. Ada orang yang baru masuk Islam, ada orang baru sadar, ada orang sepanjang hidup gak pernah puasa, baru sekarang pengen puasa. Ayo. masak gara-gara niat terus gak puasa. Ini kan yang salah ustadznya. Ada pun pertanyaan ibu tadi bahwa jika ada orang Hah? Sholat terawih berisik, ibu. Syiar barangkali kalau bagi seorang wanita mungkin bisa saja melakukan sholat di rumah. Kalau memang di rumah itu rumah yang terhormat. Sebab kadang di rumah godaannya juga tidak sedikit. Di rumah memang tidak ada anak-anak tapi ada televisi. Ada kurang terhormat. Akan tapi ketahilah Syiar sholat raweh adalah di masjid. Itu yang ada pada zaman Khulafaur rasyidin Hendaknya kita mengutamakan syiar itu sendiri. Kalau masalah kekurang khusyuan nanti ibu tambal sendiri. Saya tadi kurang khusyuk. Saya akan sholat lagi yang khusyuk di rumah. Kedua juga untuk melatih anak-anak kita agar kenal masjid. Anak-anak kita. Sebab takut bapak-bapak gak ada alam. Waduh masjidnya gak ramai tok. Aku gak usah ke masjid. Semuanya gak ke masjid nanti. Kacau lah masjidnya. Kalau masalah kita kurang puas, kurang khusyuk. Maka ketahuilah kita bisa tambah lagi. Nanti malam saya akan sholat lebih banyak lagi. Dengan lebih lebih khusyuk. Kadang hawa nafsu. Dan orang khusyuk nanti. Kadang-kadang itu wah, anak, anak, anak anak kecil biarkan. Dia belajar pengen kenal ke masjid kok. Khusyuk itu betulnya bukan karena suara, khusyuk itu karena hati. Orang biarpun bising di pabrik itu kadang-kadang kalau lagi khusyuk sholat nggak dengar kalau itu suara bising pak pabrik, suara motor dan sebagainya. Khusyuk itu khusyuknya hati, bukan khusyuknya jasad, bukan khusukin. Cuman memang ada tanda bisa membantu kekhusyuan. Biasanya menjadikan tidak khusuk itu marah. terlanjur marah dulu sama anak-anak, makanya nggak khusuk sampai selesai. Eh, itu ramai anaknya itu. Itu pasti anaknya buaji itu loh. Itu dibawa ke sini. Allah. Itu nah, ini marah yang bikin tidak khusuk. Jadi kalau kita lega tidak ada masalah. Jadi hati lapang jadi khusuk nanti enak insya Allah Di masjid agar anak kita terlatih dengan sholat di di masjid. Baik. Itu kacau kalau di Indonesia itu berlaku. Awal bulan alasannya tidak khusuk. Akhir bulan alasannya mau belanja. Habislah masjid nanti. Biasa kalau akhir bulan kan masjid sepi ya. Akhir bulan masjid sepi. Jadi kalau sebisa mungkin syiarnya masjid mohon di, dihidupkan. Jadi awal bulan dengan semangat, akhir bulan dengan malam Lailatul Qadar, malam 20-an ke atas. Insya Insyaallah. Adapun amalan kita punya ibu punya istiqomahan atau mudawamah dalam urusan dikir. Gabungkan antara zikir, tidak akan bertentangan. Apakah zikir kita sampai memakan 24 jam? Kan tidak. Jadi ratibul haddad, wirdul fatih ini adalah ringan. Baca. Sebaik-baik amal adalah yang diistiqomai. Lanjutkan zikir-zikir yang biasa kita lakukan di luar bulan Ramadan. Nah, di Ramadan itu pakai tambahan. Jadi semua kebaikan yang kita lakukan di luar Ramadan, hendaknya di bulan Ramadan jangan ditinggalkan. Tapi di bulan Ramadan malah ditambah. Membaca Al-Quran, dan seterusnya. Ada lagi satu amalan yang dahsyat yaitu tafakur. Kita dapat faedah dari isyarat Imam Ghazali rahimahullah taala beliau orang sering melupakan tafakur. Ibadah itu bukan hanya sholat saja. Ternyata kita duduk sesaat memikir ya Allah aku tadi hari ini kok mataku melihat yang haram. Masya Allah. Aku kok ngomong kasar sama suamiku. Aku kok kok kok kok kok ah, ini ada tafakur. Kenapa kau dendam sama tetanggaku? Eh, tafakur sa'akhir min ibadati sanati. Tafakur sesaat lebih bagus daripada ibadah satu tahun. Maka hendaknya kita pun di bulan Ramadan tafakur agar kita mengurangi kecerewetan kita kepada suami, mengurangi kekerasan kita kepada istri, mengurangi ke kecuekan kepada tetangga, kekerasan kepada pembantu. Ini tafakur. Sebab ada orang tertipu dia itu adalah ahli ibadah, ternyata dia jahat dengan manusia lain. Gak akan masuk surga dengan itu semuanya. Ada orang rajin ibadah kalau ngomong jelekit. Wah rajin ngaji, rajin sholat, rajin tahajud. Tapi kalau ngomong sama orang jelekit seperti disabdakan oleh Nabi, la khaira Ada suatu ketika ada orang berkata, Ya Rasulullah, innam ra'atan taqumul laila wa tasumunar. Ada seorang perempuan kerjaannya bangun malam. Siang harinya puasa. Wah hebat. Hebat semua orang hebat lawan bahasa. Cuman ya Rasulullah khairu anna laha syai'an tu'ti bihi jiranaha wa fi riwayatin bilisaniyah. Cuman dia punya kebiasaan kalau ngomong sama tetangganya nyelekit. Dijawab oleh Rasulullah innaha min ahli nar, ahli neraka. Jadi terlanjur kita perlu tafakur. Gimana lidah kita, perilaku kita. Sebab kadang dengan ibadah kita jadi sombong. Kalau nggak orang rendahkan, bu, bu, ya Allah. Sudah. Teraweh lah, teraweh. Ngomongnya nggak enak bener. Ada kebiasaan ini sombong itu karena ibadah. Sehingga banyak kurra, orang penghafal Quran, ahli ibadah, punya ilmu. Ini gampang merendahkan orang karena punya ilmu melihat orang lain. Ente nih, ah, ini nyakiti nggak sadar. Karena dia punya ilmu. Yang ahli ibadah, kadang-kadang ilmunya ilmu suaminya, istrinya kiai sudah kaya nak. Wes, ya, macam-macam. Ahli ibadah semalam. Yang punya hafalan Quran, waduh, kayak punya surga sudah. Nyakiti orang lain, habislah kita perlu tafakur. Supaya lidah kita tidak nyakiti siapapun. Tidak mandang orang lain dengan mata merendahkan. Sama suami yang benar, sama istri yang benar, sama tetangga, sama pembantu, dan seterusnya. Banyak juga tafakur, ya, ya bukan hanya sekedar kita melakukan sholat, baca Al-Quran dan sebagainya. Ada pun wirid, dikir tetap dijalankan. Kemudian ditambah Al-Quran, kemudian ditambah tafakur. Indah insyaAllah bulan Ramadan. Baik, ada lagi? Ada satu lagi. Kalau itu satu-satu. Harus satu-satu adil. Selesai istilah ini insya Allah. Assalamualaikum Guru Buya dan jemaah semua. Ini bahas tentang bacaan salat tarawih tadi. Kalau hukumnya diwasol baca al fatihah hanya satu nafas itu apa enggak bagus apa gimana Pak Guru apa diwakaf aja gitu kalau orang yang jadi imam Biasanya kalau Baik, paham, paham.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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang penting makhraj dan mat hak-hak huruf dipenuhi. Adapun masalah lebih bagus dikatakan oleh para fukaha al-faslu khairun minal wasli. Al-faslu adalah berhenti pada setiap pungkasan ayat itu lebih bagus daripada menyambung. Hanya masalah afdholiyah. Yang penting adalah memenuhi huruf. Kalau bismillahirrahmanirrahim. Lebih bagus daripada bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Lebih bagus satu ayat demi ayat. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Al-faslu. Untuk lebih bagus. Ini masalah afdoliyah saja. Di dalam bab fikih. Kemudian nanti ada dibahas masalah ghairi. Nah, ini ini jangan sampai pertentangan antara qura dengan fak ahli fikih. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Habis nafasnya. Gimana kira-kira? Apakah langsung ghairil maghdubi 'alaihim atau dibalik ihdinas sirat sirat ihdinas siratal mustaqim? Apa siratal ladzina an'amta dibalik di, diulangi atau langsung dilanjutkan. Kalau dalam bahasa kurro, bahasa kurro itu diulang. Saya siratul ladhina an'amta 'alaihim. Habis nafasnya. Harus bilang Siratul ladhina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim walabbalin. Ya kan itu. Tapi kalau bahasa fakih, ahli fikih mengurang sebagian ayat itu menjadikan makruh. Sehingga ahli fikih begini. Siratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladmalin. Kalau ngulang sebab masuk khilafnya ahli fikih, mengulang sebagian ayat adalah makruh bahkan sebagian mengatakan batal. Ya ini ini harus ngerti ilmunya juga. Jadi kalau ngurut kalau kurra ahli tajwid diulang dari siratal ladzina an'amta 'alaihim karena ini bukan wakaf. Selagi bukan wakaf, kalau ingin melanjutkan dimulai dari belakang. Ini sedikit saja masalah pembahasan fikih. Kalau para kurok dan ahli fikih tentu ngerti. Cuman yang menjadi masalah salah satunya. Dia belajar fikih saja, nggak belajar tajwid, akhirnya saling menyalahkan. Baik ya. Jadi al-fas al khairu minal wasli. Fasl. Fasl itu adalah dipotong setiap ayat, setiap ayat lebih bagus. Ada masalah kebolehan boleh. Asalkan terpenuhi huruf-hurufnya dan matnya. Cukup insya Allah. ibu. Satu lagi. Resep masak. Bikin dawet. Iya. Abu ah, enggak, enggak mic Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya, eh, misalkan kita lagi di dalam kendaraan. Terus kedengar ajan maghrib. Terus kita kan mau sholat tuh di jalan tol kan macet terus kan kita nggak bisa ngambil wudhu nah terus kan kita nggak ada kaos kaki gitu bu ya Hai. terima kasih bu ya Assalamualaikum warahmatullahi tuh baik sholat di atas tol yang macet bu ya punya ini bisa disebar loh ya kalau menjelang tol ini tolong diingatkan ada pak sholat di atas tol bu ya punya tulisan buku sholat di atas tol atau di saat keadaan jalan macet Ibu di saat ibu dalam keadaan jalan macet, maka diperkenankan saat itu karena ada sebabnya untuk menjamak, tapi tidak boleh kosor. Menjamak. Ibu niatkan saja sholatnya nanti sama, tapi dengan ni niat. Atau sebaliknya. Ibu pulang dari kantor jam satu siang, ya kan? Sampai rumah biasanya isya, maghrib lah. Berarti asar pasti i, hilang. Maka ibu di kantor sholat duhur sama a asar di jamak karena macet. Itu adalah pendapat besar Imam kofal Imam Ibnul Mundir, Imam Ahmad bin Hambal dan ini dalam keadaan tertentu. Bukan main-main di rumah, imales eh, saya jamak. Wah ini pemalas ini, nggak boleh itu. Jadi ini dalam keadaan, keadaan macet, sebab meninggalkan sholat tidak ada alasan. Atau memang kalau bisa ibu punya air wudhu tinggal melakukan sholat di atas kendaraan punya air wudhu. Cuman jika ternyata sholatnya tidak menghadap ke keblat, ibu tidak dosa karena memang keadaan di kendaraan cuman nanti wajib ngulang. Harus pakai wudhu. Tayamum dengan debu madhab Imam Syafi'i selain debu tidak sah. Kalau tidak ada debu, tidak ada air, ibu langsung melakukan sholat, cuman nanti wajib di, diganti. Paling enak langsung sholat di jamak saja bisa. Ibu bisa melakukan sholat di atas kendaraan dalam keadaan mendesak. Namanya faqidut ini di saat tidak adanya dua alat alat wudhu sama alat tayamum sementara di atas tol. Asar, sudah lupa zuhurnya tidak di jamak sama A, asar. Naik kendaraan, ya Allah asar, jam lima, Biasanya jam lima sampai rumah ini ada tabrakan di sana, macet nih gimana lah. Kok turun heboh tambahan orang nih, tambah macet semuanya. Di atas kendaraan, air nggak ada, segini pun nggak ada. Debu juga susah sudah. Mau turun gimana? Ah, bagaimana? Meninggalkan sholat tidak boleh. Ibu langsung melakukan sholat. Dengan tidak memenuhi syarat, tidak punya air wudhu, tidak punya a ah, tayamum. Lakukan sholat, cuman nanti wajib diulang kalau sudah punya kesempatan sempurna wudhu. Wajib diulang. Jadi kok idahnya semua sholat yang tidak sempurna syaratnya wajib diulang. Tapi tidak ada alasan orang meninggalkan sholat. Tapi selagi masih bisa menjamak, dijamak dulu. Mungkin ini kasusnya lupa. Sebab kadang tidak diduga kan, namanya macet tidak diduga. Tiba-tiba masuk, ya Allah, gimana ini? Air wudhu tidak ada, ini semuanya. Dan kalau mau berwudhu, segini sudah cukup untuk berwudhu, Bu. Separuh sudah cukup. Intinya adalah air menggenang di tangan, sekali sudah sah. Menggenang di sini, Pokoknya menggenang berarti membasuh. Asalkan ada genangan di tangan, itu sudah sah sekali. Di tangan juga sekali. Hah? Oh, sangat boleh. Ini buat empat orang boleh. Boleh bekas minum. Sebab bekas minum suci. Nanti ibu harus bab toharoh ini nanti di sini. Ibu ketinggalan dulu belum ngaji. Di sini sudah dibahas masalah air. Boleh wudhu. Boleh pakai wudhu. Boleh pakai mandi besar. Ya. Jadi selesai ya. Harus sholat. Tidak ada alasan orang untuk meninggalkan sholat sholat. Ada jamak di dalam di atas kendaraan. Jamak karena macet. Kalau macet, jamak. Meninggalkan sholat tidak ada alasan. Kemudian kalau masalah kaos kaki, ibu nggak ada. Ibu kalau kaos kaki nggak ada, dilipat saja. Masukkan gitu. Ah, tutupin aman. Ah, nggak kelihatan sah sah itu. Jadi ada. Jadi seperti itu. Baik, ini saja insya Allah. Dimudahkan urusan ibadah. Kita itu punya tim di Aceh karena di sana ada berapa ribu seribu apa warga Rohingya kaum muslimin yang dibantai ditembak aduh ada yang matanya coplok ada gini belah ini uh ngiris masuk Aceh sana jadi kita punya tim menyalurkan dana di sana mohon dibantuan hari ini kita ngirim berapa juta berapa puluh juta ke sana dan kita punya tim dan sampai kita minta. Kalau seandainya negara mengizinkan biarpun seribu, saya tampung di Cirebon. Jangan khawatir. Cuman urusannya urusan negara ini. Sebab mereka kasihan kadang-kadang mau perahu mau minggir tuh sama tentara ditembak suruh suruh ke tengah lagi. Karena aturan negara katanya. Sekarang sudah lupakan aturan ini kemanusiaan kan. Akhirnya ditambung oleh warga Aceh termasuk tim kita yang ada di sana, kawan-kawan di sana, ini penyalurannya jelas dan pakai bendera kita ahli sunnati wal jamaati sebab benderanya macam-macam di sana. Uh, Masya Allah. Bendera akidah yang sesat ada, jadi kalau membantu tolong yang benderanya jelas. Karena ternyata membantu di sana juga ingin memasukkan ke akidah yang lain. Kita telah masukkan punya tim sana, ada beberapa sahabat kita dan kita punya rencana pondok di sana, memang sudah ada tanah dan sebagainya. Mohon ini nanti diterima Ibu, agar disampaikan kepada yang lainnya untuk bantuan di kaum muslimin roh, roh di apa? Rohingya. Jadi di Rohingya ini adalah kaum muslimin rata-rata. Ini yang kaum muslimin yang kesini kaum muslimin semuanya. Waktu usur pulang mereka mengatakan, daripada kami pulang lebih baik kami mati ditembak di sini. Kalau mati ditembak di sini masih ada yang nyolati. Tapi kalau di sana kami dihinakan kami. Allah, iris. Bantu. Padahal kami kemarin juga nyebarkan masalah infak untuk pondok ya. Ntar dulu ini saja lebih penting. <laughs> Ini ada rekeningnya khusus, mohon diambil satu satu berapapun diniatkan ya. Kalau bantu di sini diniatkan untuk menolong anak-anak kita. Semoga kita dijauhkan dari bencana kayak gitu. Jangan sampai kita tidak ternyuh, jangan sampai kita tidak merasa kasihan. Nanti tolong diambil semuanya satu-satu. Kalau boleh ngambil dua, kasihkan yang lainnya. Baik ini. InsyaAllah itu saja. Mari kita tutup dengan doa. Bertemu lagi pengajian setelah setelah lebaran. Langsung nanti ada pengumuman setelah lebaran. Mohon nanti waktu hari raya itu kan sambil keliling ke sana kemari. Ceritakan majelis ini. Biar saudara teman yang belum pernah ngaji nanti setelah lebaran bisa ikut ngaji di sini biar lebih manfaat. Nanti Allah silsilah-silsilah selanjutnya. Dan juga pengumuman di pondok pesantren sana ada pengumuman pendaftaran pondok pesantren. Di hari ini sudah ada pendaftaran. Mulai dari SD, SMP atau pondoknya secara khusus ada pendaftaran. Iya, Ibu. Apa ini? Ayo ah, boleh. Mau ngaji insyaallah. Iya. Subhanallah semoga. Amin insya Allah Allah mudahkan ibunya hari ngaji Allah anaknya juga ngaji. Berkatil Habib Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al-Fatihah. Eh, kan? Enggak, enggak. Baik, masyaallah mari kita tutup dengan doa. Jangan lupa majelis-majelis yang ada di Al-Bahjah sesekali dah ke Cirebon. Nanti buka puasa di sana ada pengajian sore, pengajian malam, pengajian pagi dan pengajian Sabtu pagi, Ahad pagi. Dan juga jangan lupa untuk mengikuti pengajian di MNC TV setiap setiap pagi. Cuman itu ngerusak jamaah yang ngerusak sholat berjamaah. Kalau sholat aja berjamaah nanti. Hadir pengajian di sini lebih langsung malahnya. <laughs> Baik, lebih serius. Itu ngaji ya main-main. Ngaji cuma berapa menit, 35 menit. Hilang. Sudahlah ya. Baik, insya Allah ini pengajian yang serius, istiqomah, dipahami benar. Bawa kawan, bawa saudara, bawa anak semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna wa la tu'adzibna. Wansurna wa la tahdhurna wa afina wa la tumridna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa la tusir alaina. Innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah. Berikan pertolongan kepada saudara-saudara kami yang saat ini tertindas ya Allah. Ampuni kami yang teledor, ampuni kami yang kurang tergugah dengan itu semua. Dan mudahkan kami untuk bisa membantu mereka ya Allah. Ya Allah engkau maha tahu tentang kami. Ya Allah, Ramadan menjelang jadikan kami hamba-hambamu yang beruntung di bulan suci Ramadan, Ya Allah. Dengan pahala yang berlipat ganda dan pengampunan darimu. Ya Allah, jika ada di antara kami adalah hambamu yang di Ramadan yang lalu kami meninggalkan puasa, ampuni kami. Dan jadikan di Ramadan ini kami menjadi ahli puasa, Ya Allah. Ya Allah, Ya Allah, bantu kami untuk menyempurnakan ibadah kami di bulan Ramadan, Ya Allah. Kami mohon, jangan sampai ada di antara kami, ada hambamu yang di bulan Ramadan malah yang yang tidak meningkat ibadahnya ya Allah. Ampuni orang tua kami dan guru-guru kami dan bersihkan hati kami ya Allah. Jauhkan kami dari dendam dan jauhkan kami dari dengki. Kami mohon jika ada orang berbuat salah kepada kami, jika ada orang menyakiti kami, jika ada orang berbuat dolim kepada kami, kami mohon ya Allah. Jangan kau timpakan musibah kepada mereka. Ampuni mereka ya Allah. Ampuni mereka ya Allah. Ampuni mereka ya Allah. Dan berikan kepada mereka kesadaran. Dan jadikan kami ahli istiqomah, Ya Allah. Ya Allah berkat majelis ini, Ya Allah. Seperti engkau pertemukan kami saat ini. Kami mohon kelak pertemukan kami di surga bersama kekasihmu Nabi Muhammad. Berkailah kami yang hadir dan anak-anak kami semua yang ada di sini, Ya Allah. Semua, Ya Allah, anak-anak kami jaga kehormatan mereka, kemuliaan mereka. Jauhkan kami dari mukaddimah zina. Jauhkan kami dari zina yang hina itu, Ya Allah. Jauhkan kami dari segala kenistaan dan kehinaan dan segala kemaksiatan. Jika ada di antara kami hambamu yang pernah terpleset dalam hina dan busuknya zina. Kami mohon berikan kesadaran dan ampuni mereka. Dan tutup aib mereka di dunia sehingga di dunia tetap mulia. Dan tutup aib mereka di akhirat ya Allah. Sehingga di akhirat mereka ya Allah tidak kau seksa lagi. Dan kami mohon wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami. Suami istri yang saling mencintai karenamu ya Allah. Dengan anak yang soleh soleha. Yang dibanggakan kekasihmu Nabi Muhammad. Dan kami mohon ya Allah yang belum menikah mudahkan mereka. Untuk mendapatkan pasangan orang-orang yang kau muliakan. Yang menjadi sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat. Dan kami mohon berikan kepada kami segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Berikan kepada kami segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Yang sempit rizki lapangkan dengan rizki yang halal penuh berkah. Yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang-hutang kami ya Allah. Dan kami mohon ya Allah. Kami mohon ya Allah, kami mohon ya Allah, berikan kepada kami umur panjang dalam ketaatan serta sehat walafiat dan berikan kepada kami semua khusnul khotimah husnul khotimah mati dalam keadaan iman, iman, iman dan kami mohon ya Allah jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak saat Engkau hendak mencabut nyawa kami kami ingin saat itu ya Allah hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah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 Kepada para bapak hadirin sekalian Demikianlah kajian kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita dapat mengambil hikmah yang kita dengan tadi amin ya rabbal alamin. Baik kepada Bapak-bapak yang ingin bersalaman untuk supaya ter